Barakallahu fikum dan hartanya tidak jadi pampasan perang Istri dan anak-anaknya tidak menjadi tawanan. Ini khonibina azakumullah alhamdulillah sangat jelas apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته